ولما ولمشايخه وتلاميذه وإخواته وإخوانه وحب بن علي بن حبزي وأحب محمد أنيس بن الحبزي والوالديه وسلف عليه ثم إلى أرواح والديكم وأموات أعطيكم ومن كان في سابق حاضر معنا أن الله يقصد أن الله يقدس أرواحهم وينور وينور ضريعهم ويؤلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم بركات في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini setelah sholat subuh dan berbaca zikir dan wirid, kita bisa kembali mengkaji kalam Habib dalam episode kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan sebagaimana biasanya dan saya terjemahkan semampunya. Wa gala radhiyallahu anhu ma'rifatul 'arif ashaddu min ma'rifatillahi ta'ala لأن الله سبحانه وتعالى معروف بعدم المشابهة وبمباينة خلقه في أوصافه وأفعاله والعارف بالله يأكل ويشرب ويضحك وينام مثلك لأنه بشر فمن نوره الله شهد السر الذي فيه ولا نظر إلى البشرية فانتفع به ولهذا لم تنتفع قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يتيم أبي طالب لأنهم شهدوا البشرية فقط ولم يشهدوا الخصوصية وكما قال Ini bab yang penting sekali buat semua orang, khususnya buat kita. Beliau radhiyallahu anhu berkata, mengenal orang yang arif billah, orang yang soleh wali Allah itu lebih susah. Ya, lebih susah dibandingkan daripada mengenal Allah taala. Jadi mengenal Allah itu lebih mudah daripada mengenal mengenal wali-walinya, orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita semua ngerti tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Baik sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Sementara orang yang arif, arif bila orang-orang soleh wali Allah itu, mereka minum, mereka makan, mereka makan, mereka minum, mereka tertawa, mereka tidur seperti kamu. Ya makan, ya minum, ya tertawa, ya tidur seperti kita-kita ini. Li'anahu Bashar karena dia adalah seorang manusia. Ya wali itu juga manu, manusia, ya makan, ya minum, ya tidur, ya tertawa. Siapa yang barang siapa diberi cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menyaksikan rahasia kewalian yang ada dalam diri wali tersebut. Ya, bisa menyaksikan syahidah cahaya atau menyaksikan rahasia kewalian asir yang ada dalam diri wali tersebut. Wala nadhara berseriyah basyariyah fantafa Dan dia tidak akan melihat perilaku-perilaku kemanusiaannya, perilaku-perilaku lahiriahnya. Eh, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari orang soleh tersebut. Karena itu, kalau kita baca dalam sejarah, banyak orang Quraisy yang tidak bisa memetik manfaat dari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Sebab orang-orang Quraisy tersebut tidak melihat Nabi sebagai Nabi. Yang dilihat, oh ini anak yatim yang diasuh Abu Talib. Nah ini anak yatim yang diasuh Abu Talib. Di eh, Lianahum syahidu abar syaidah Fakot. Mereka cuma melihat anak yatim gitu, manusianya. Tidak melihat dalam diri anak yatim tersebut ada kenabian, yaitu baginda Masa Salam. Tidak melihat khususnya keistimewaannya. Sehingga orang-orang Quraisy tersebut tidak bisa masuk Islam itu. Ya, tidak bisa mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini seperti yang saya jelaskan semalam. Jadi kalau kita pengen dapat berkahnya wali, dapat ilmunya wali, syaratnya satu, jangan pernah melihat lahirnya. Jadi berupaya untuk melihat batinnya. Dan melihat batin itu resepnya cuma satu dikatakan sini tadi dengan prasangka baik hati yang bercahaya, dia bisa melihat kewaliannya. Memang susah ya. Makan ya makan, minum ya minum, tertawa ya tertawa. Ya. Mau bedakan bagaimana? Sholatnya kadang kita kadang kita tampaknya lebih hebat. Dan kita sholatnya lebih banyak. Wiridnya kadang kita lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Walinya biasa-biasa saja. Ngobrol sama orang, duduk, makan, tertawa gitu. Tapi dia wali. Ya bisanya tahu dengan dengan husnudzon. Pernah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sulhamsi itu menemukan wali jualan ikan asin. Jadi beliau ke pasar itu cari wali, beda dengan kita. Kita ke pasar cari makan, cari apa? Wali ke pasar cari cari wali. Sama mencium. Ada orang jual ikan asin tapi kok aromanya wangi, aroma wali itu ya. Kita jual minyak wangi, aromanya ikan asin. <laughs> Ya, kita jual minyak wangi tapi aromanya ikan asin. Hai eh, Bali, ketemu orang jual ikan asin tapi aromanya minyak wangi harum aroma wali itu. Wali itu ada aromanya. Maka uh, eh, Habib Ali pengen belajar itu, pengen ambil ilmu dari orang tersebut. Katanya, "Sudah, tunggu sampai saya selesai jualan." Selesai jualan, diajak masuk ke rumahnya, rumahnya kecil. Di situ ditanya, "Kamu pengen bahas ilmu dari mana? Tentang hadroh ilahiyah atau dari Rasulullah dulu?" Jadi kali ketemu langsung ngobrolnya Hadroh Ilahia atau Hadratul Mustafa SAW. Mau dari mana ngobrolnya? Maka Habib Ali mengatakan, ayo kita ke Allah tapi lewat pintunya ya, lewat Rasulullah SAW. Akhirnya ngobrol. Itu kata Habib Ali ini ilmu yang disampaikan belum pernah dengar. Ya, ya belum pernah dengar. Itu Habib Ali belum pernah dengar. Kita bayangkan Habib Ali itu sudah derajatnya luar luar biasa. Jadi banyak orang-orang soleh yang tidak kelihatan. Kesolehannya itu tidak kelihatan, kewaliannya ter tersembunyi. Lah seringkali kita mengkoreksi orang lain itu menyebabkan mahjub, tidak bisa tidak bisa apa namanya dapat dapat berkah kewalian yang ada dalam dirinya. Sebetulnya tiap orang itu sudah sudah dikasih itu. Ada sir. Kalau kata guru saya, eh, jangan meremehkan dirimu karena di dalam dirimu itu sudah ada potensi, dikasih potensi sama Allah yang kalau kamu husnudani, fokus di situ, nanti jadinya lewat situ. Ada orang yang potensinya misal ya, potensinya ngepel. Ya, ngepel musola itu. Jangan merasa, "Ah, saya cuma ngepel musola." Itu kalau ditekuni ngabinya ngepel musola, mungkin jadi walinya di situ. Cuman kadang ya dianggap, Allah, saya cuma ngepel musola." Ada yang potensinya buat kopi kayak Edwin ini, misal potensinya merendah di situ. Itu bisa ngangkat derajatnya. Allah a'lam. Wa qala radhiyallahu anhu Selanjutnya beliau radhiyallahu taala berkata, "Qala al-Walid Umar li ba'd sadah, wa qad atahu yahki lahu bi mushajaratin hasrat bainahu wa baina ba'd aqaribi. Hina tada'a yahki lahu, ya fulan, futiha li fi qadhiyatik fi thalathi ayat min kitabillah ta'ala. Awaluhun khudil afa wa'mur bil urf bil khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Al-A'raf 199. Thumma ba'daha وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله الأعراف 200 وثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة المؤمنون 96 ثم بعدها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون المؤمنون آه، سبعة وتسعين إلى ثمانية وتسعين وثالثة ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فصلت أربع وثلاثين وبعدها وإما ينزغنك فصلت ستة وثلاثين ولماذا بعد هذه الآية ذكر الاستئاذة من الشيطان لأنه مقام عظيم وهو أعلى مراتب وهو أعلى مراتب حسن الخلق فتفكروا في ذلك وتدبروا كتاب الله Dikatakan di sini uh, ayah saya kata Ahmad bin Umar bin Smith, ayah saya Habib Umar pernah berkata kepada salah seorang yang datang menghadap kepada beliau mengeluhkan pertikaian yang terjadi antara dia dengan beberapa kerabatnya. Jadi pertikaian dengan kerabatnya, sanak familinya. Setelah orang itu menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan sanak familinya, maka Habib Umar ini berkata, "Wahai fulan, ketika kamu menceritakan menceritakan problemmu ini, saya diberi futuh pemahaman tentang tiga ayat dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 199 dan 200. Khudil afwa wa'mur bil urfi uh, eh, khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Ya, ambil maafkan, perintahkan soal uruf, saya terjemahnya belum tahu pasnya apa ya. Eh, Wa'arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang yang bodoh. Dan ayat setelahnya wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id Kalau memang ada godaan dari dari setan kepadamu, maka berlindung, berlindunglah kamu kepada kepada Allah. Ini ayat yang yang pertama. Artinya kalau terjadi pertikaian dengan kerabat atau yang lain, maka sikap yang nomor satu yang harus kamu ambil yang terbaik adalah khudil afwa wa mubil urf wa arid jahilin. Maafkan ya sudah, berpalinglah dari orang yang yang yang bodoh, yang ajak pertikaian ini tidak usah digubris. yang sekitarnya. Ma maafkanlah dan ajaklah untuk melakukan kebajikan yang yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian ayat yang kedua, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Kalau memang tadi kerabatmu itu melakukan hal yang buruk, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ah, wakul dan katakanlah, Rabbi a'udzubika kami hamazati syaitin, wa karobi ahdurun. Katakanlah, duhai Allah Tuhanku yang maha, meliaraku aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka, setan-setan tersebut. Kemudian yang ketiga, wala tastawil hasanatu wala sayi'ah. Antara kebaikan dan keburukan itu tidak mungkin sama. Kebaikan dan keburukan tidak mungkin sama. Irfa' billatihi yasan. Maka balaslah keburukan itu dengan dengan kebaikan. Dan ayat selanjutnya wa imma naga. Eh, dan jika memang setan itu menggoda kamu tadi, terus ada lanjutannya ya, surat surat ayat 36. Yang menarik di sini, limadza ba'da hadil ayat eh billahi minasyaitonir rajim. Setelah ayat tadi yang naga ada suruh perintah berlindung kepada Allah. Seperti di atas tadi ya yang di atas kan wa imma yanzaghuna minasyaitani nasun fasta'id billah al-a'raf ayat 200 kenapa setelah ayat-ayat ini setelah ayat-ayat ini di situ ada perintah isti'adzah minasyaitan berlindung dari godaan setan li'annahu maqamun adzim karena bisa memaafkan ya bisa memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang mengganggu dan menyakiti kita itu adalah derajat yang sangat agung dan itulah a'la maratib husnul khuluq. Dan itu pangkat berakhlak mulia yang paling tinggi. Fatafakkaru fi dzalika wa tadabbaru kitabullah. Maka renungkanlah hal ini dan renungkanlah wahyu-wahyunya Allah taala. Jadi mungkin orang nggak merenungkan ya kenapa kok disuruh berlindung kepada setan? Sebab mau memaafkan dan mau berbuat baik pada orang yang itu tidak gampang. Setan akan bisiki terus, oh, percuma begini, oh, sudah dia begini, bla bla bla, macam-macam bisikan setan. Nah, kalau kita rajin berlindung pada setan dari bisikan-bisikan yang seperti itu, maka insya Allah kita bisa memaafkan dan berbuat baik pada orang-orang yang menyakiti kita semua. Nah. Itu, itu di antara hobinya setan adalah memisahkan eh, orang-orang uh, yang ber, ber, bersahabat ya, memisahkan ya. Jadi dijadikan bermusuhan, dijadikan jauh. Makanya kan apa kita disuruh suruh kumpul berjamaah ini kan untuk diantaranya hikmahnya menghancurkan upaya-upaya setan untuk memecah belah atau mencerai-beraikan orang-orang yang ber, bersatu. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ba'ul ghibah al-hasad li'annaka ma taghtabu illa alladhi fi qalbika alayhi shay' wa amma alladhi qalbuka salim alayhi fa innaka la taghtabu ولا يكاد أحد يسلم منها وسببها طول المجالس حتى مجالس الزيان قال شعراني رضي الله عنه إياك وتطويل المجالس فإني جربت ما طال مجلس إلا وجرت فيه الغيبة ووقعت بالغيبة أشد ووقعت الغيبة أشد من الزنا لأن من تاب من الزنا تاب الله عليه وتوبح من الغيبة لا بد فيها من من من, من استحلال من اختبته fal aula المجالس majalis wa takhfifuha idza waqa'at wal muhalatu kullama madat ayyam tabahalu al aqarib eh, dikatakan di sini beliau radhiyallahu taala berkata sumbernya ghibah atau menggunjing seorang adalah al-hasad. Ada kedengkian di dalam hati. Sebab kamu tidak akan menggunjing orang yang hatimu itu tidak ada permasalahan dengan dia. Kalau hatimu sama dia tidak ada permasalahan, kamu nggak ada iri, nggak ada dengki, tidak mungkin kamu kamu gunjing orang tersebut. Nah, sedangkan orang yang hatimu ada sesuatu, pasti kamu akan menggunjingnya. Dan tidak atau jarang sekali orang yang selamat di hati orang lain. Jarang ada orang itu yang selamat di hati orang lain. Ya paling satu orang ya. Kita sama fulan bisa oke, okay, sama fulan enggak oke, okay, sama fulan enggak oke. Okay. Artinya kalau kumpul sekian banyak orang itu masing-masing itu punya punya punya orang yang dia tidak tidak suka, tidak gitu, tidak senangi. Tidak mungkin uh, lah kumpul 10 orang hati orang ini selamat terhadap orang lain semua. Enggak, mesti rata-rata punya nyimpen rasa nggak suka sama orang orang lain. Qala Sya'rani radhiyallahu anhu, Imam Sya'rani radhiyallahu anhu berkata, hendaknya kamu tidak terlampau lama duduk-duduk bersama orang lain. Tidak terlampau lama duduk bersama orang lain. Karena sudah saya praktekkan, saya coba ya, saya pengalaman saya, kalau duduk terlampau lama, pasti nanti di situ akan terjadi riba. Bahkan ya, bahkan uh, hatta majelis ziyan. Ya walayakadu ahadun yasamu minha kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumai tadi dan jarang ada orang yang bisa selamat dari riba karena duduk terlampau lama hatta majalis suzan bahkan sampai yang duduk itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu kalau terlampau lama nanti bisa muncul orang yang yang melontarkan riba di situ. Matal majlis illa wajarat fihil riba Kalau ada majlis yang berlangsung lama, ngobrol-ngobrol ya bukan majlis ilmu maksudnya, duduk-duduk santai itu ngobrol terlampau lama, maka yang terjadi ya nanti terseret pada riba. Al-ghibah asyad minaz zina. Nah, kenapa disebutkan dalam hadis dalam riwayat disebutkan al riba itu asyaddu min thalathin zina. Maka sallallahu menggunjing seseorang itu dosanya lebih berat daripada perbuatan zina sebanyak 30 kali. Dosanya ya. Kalau bentuk hukumannya beda. Kalau zina dihukum rajam atau di, dibuang dari daerahnya tergantung ya kasusnya. Tapi kalau menggunjing hukum zahirnya nggak ada. Hukum zahirnya enggak ada, tapi secara batinnya bobot dosanya lebih berat menggunjing. Menggunjing sekali, ya. sekali menggunjing itu lebih berat daripada 30 kali berbuat zina. Adiwat yang lain zina wahidah. E, lebih berat daripada zina satu kali. Mau satu kali, mau 30 kali. Artinya kalau sampai tolok ukurnya itu zina, berarti ini kan menggunjing dosanya luar luar biasa. Kenapa menggunjing ini dosanya sampai dikatakan melebihi zina? Karena orang yang berzina kemudian tobat, Allah menerima tobatnya. Ya, pernah ada satu warga Madinah di zaman Rasulullah SAW yang yang berzina kemudian bertobat, kemudian dijalani hukuman rajam. Dikatakan andai kata dibagi pahalanya itu untuk sekian puluh warga Madinah itu yang dosanya berat-berat akan diampuni semua. Jadi saking turahnya curahnya ampunan buat dia itu kalau didumkan orang lain itu masih bisa menyebabkan orang lain dapat ampunan. Artinya orang yang yang bertobat masih diterima tobatnya oleh Allah Taala. Sementara orang yang tobat dari riba, gunjing seorang, itu ada syarat tambahan. Istihlal meniktabdah. Kamu harus minta dihalalkan oleh orang yang kamu gunjing. Sorry lo Mas ya. Mas Rotos, maaf lo kemarin tak gunjing. Harus begitu. Ya. Maaf loh, ya Pak Edwin kemarin saya ngomong-ngomongkan di sekitar kamu. Itu harus harus ngomong, tolong dihalalkan ya. Misal kemudian itu mengatakan tidak ada halal bagimu ya sudah. Tidak, <laughs> tidak diampuni sama Allah. Ya. Karena harus ada kehalalan. Nanti diselesaikan di di akhirat. Ada sidang di hari hari akhir. Kalau yang dimintai maaf tidak mau memaafkan. Nah. Fal aula maka yang lebih baik buat kalian semua adalah taklilul majalis. Kalau duduk sama orang nggak usah terlampau lama. Wa idza waqa'at. Ya kalau dia memang terlanjur duduk sama orang banyak, ya diusahakan ringkas saja. Enggak usah lama-lama. Wal muhalalah kula madzul ayam tabahalul agharib. Hendaknya ini anjuran dari beliau. E, lakukan muhalalah, menghalalkan orang lain. Jadi, jadi biar orang itu tidak tidak terkena dosanya e, ghibah. Dikatakan di sini di penjelasannya, kulama madza ayam qala kullun minhum liqaribih anta bihalin ma mimma qultahu fiyah. Jadi dia kebiasaan di Hadramut itu kalau sudah ber, berjalan beberapa hari nanti ketemu saudaranya mengatakan Udah, kamu kalau ngerasa ngerasani saya, gunjing-gunjing saya jangan khawatir, sudah saya halalkan gitu. tidak usah disebutkan gunjingnya apa. Ini kebiasaan yang yang bagus kan? Kadang orang kan tidak luput. Tidak luput. Nah, kalau Gitu bisa kita jadikan amalan ya tiap malam. Ya Allah semua orang gunjing saya, saya halalkan. Karena kalau enggak nanti ngerepotin kita di hari akhir. Kita akan dipanggil, ini ada orang yang pernah gunjing kamu minta maaf. Akhirnya kita masuk surga repot dulu, ngedepi orang-orang yang apa namanya. nah, yang yang ngerusuhi kita, yang musuhi dan sebagainya. Saya pernah dengar ibunda dari Ibu Zain, almarhum, almarhumah Syarifah Sifa, itu tiap mau tidur memaafkan semua orang yang yang berbuat buruk kepada beliau. Ya Allah semua orang yang yang apa namanya berbuat buruk kepada saya apapun itu saya maafkan. Saya maafkan semua semua orang. Kebiasaannya kalau mau mau tidur. Dan itu memang diajarkan Habib al-Habsyi. Sebelum mulai Samtu tidur itu beliau tidak tidur kecuali memaafkan dan mendoakan semua orang yang musuhinya. Sampai-sampai istrinya Habib Ali, istrinya itu cemburu dan mengatakan, "Wahai suamiku, Kenapa kok orang lain kamu doakan seperti itu padahal itu orang musuh kamu? Kok doakan seperti itu? Kok saya saya aja istrimu gak pernah kamu doakan seperti itu. Terus siapa Habib Ali? Oh, enggak, kalau kamu sudah ada dalam hati saya. Eh, jawabannya romantis ya, kamu sudah ada dalam dalam hati saya. Eh, orang-orang soleh memang gitu dia menekan dirinya justru kalau ada hal-hal yang seperti itu digunakan tangga untuk naik. melawan nafsunya, mintakan ampun, memaafkan dan mendoakan.